وعلى آله وسلم وشرع الأمور متساتها وكل متسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا بدينا عزاكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk saling menasihati di atas al-haq dan menasihati di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu yang penuh barokah. Amin Ya rabbal alamin. Khana bitina pada kesempatan malam hari ini akan saya sampaikan sebuah tausiah yang berjudul cara menghadapi fitnah. Telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2 Alif Lam Mim Ahasiban nas ayutraku ayakulu Abanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dalam keadaan mereka tidak difitnah? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 Kullu nafsin dha'iqatul maut Setiap jiwa pasti merasakan mati Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah dan kami memberi ujian kepada kalian berupa fitnah kejelekan dan fitnah kebaikan wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kalian semua dikembalikan nah yuhana fitna auzakum wa ternyata dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi memang menjadi sunnatullah seorang mukmin itu diberi fitnah yang bermakna ujian dimunculkan di depannya beberapa fitnah sebagai apa ini? ujian keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ketiga Allah menekaskan walaqad fatanna alladziina min qablihim sungguh kami telah memberi ujian kepada umat-umat sebelum mereka fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin maka Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya dan siapa di antara mereka yang Sehingga ikhwanafitina azakumullah jika kita siap untuk hidup di dunia ini berarti mau tidak mau kita akan menghadapi fitnah demi fitnah yang terjadi. Dan itu pasti. Semakin dekat dengan hari kiamat, itu semakin banyak fitnah yang akan terjadi. baik fitnah al-khuruj ala waliil amri fitnah memberontak kepada penguasa muslim yang sah maupun fitnah al-irhab terorisme maupun fitnah takfir mengkafirkan tanpa dalil mereka-mereka yang tidak sependapat dengannya atau fitnah-fitnah yang lainnya fitnah harta fitnah dunia dan lain sebagainya Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita Badiru bil a'mal. Segeralah kalian untuk memperbanyak amal soleh. Fitanan. Kaki ta'il laylil mudlim. Sebelum datang fitnah. Seperti potongan malam yang gelap. Yusbikhur rajulu mu'mina. Wa yumsi kafirah. Pagi hari seorang itu masih muslim, mukmin. Sore harinya karena tak dia sudah menjadi kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafir. Atau pagi-pagi atau sore-sore dia masih mukmin. Karena tak besok paginya sudah kafir. Ya Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Riwayat Imam Muslim. Barakufikum. Jadi jangan sampai kaget atau heran. Kalau di zaman kita hidup sekarang ini, fitnah satu demi satu terus berdatangan. Menyebabkan kita diuji ketahanan iman dan takwanya. Terpengaruh apa tidak? Tetap di atas al-haq ataukah kita terpengaruh kemudian menyimpang ke kanan atau ke kiri? Barakofikum. Nah, para ulama baik dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum maupun para ulama setelah mereka juga mengingatkan tentang adanya fitnah-fitnah yang terus bermunculan. Di antaranya ialah penjelasan dari sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taalaan. Beliau menyatakan inna waraikum fitana sungguh di balik kalian nanti atau di belakang kalian nanti, yakni di kemudian hari nanti ada fitnah-fitnah. fi fihal mal. Saat itu harta melimpah. Nah, harta melimpah. Wa yuftahu fihal Qur'an Dan Al-Quran pun saat itu banyak dibuka. Hatta ya'khudahul mu'min wal munafik. Wal-rajul wal-mar'at wal-saghir wal-kabir. Wal-abdu wal-hur. Yang mengambil Quran itu. Ada yang mukmin, ada yang munafik. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang besar. ada yang budak, ada yang merdeka. Sampai Al-Quran itu bebas dibaca, bebas ditafsirkan, bebas dipelajari. Nah, fayusiku qail ayyakul dan saat itu akan muncul orang yang punya ide-ide liar Malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an. Aku sudah membaca Quran, menyampaikan Quran, tapi masyarakat gak ada yang ikut sama aku. Mahum bimuttabi'iyah hatta abtadi'alahum lahum Mereka pasti tidak akan mau ikut sama aku kalau aku hanya menyampaikan Al-Quran apa adanya. Mereka baru ikut sama aku kalau aku mengadakan sesuatu yang baru. Tampil beda. Akhirnya supaya dapat pengikut dia pun menampilkan Al-Quran tidak pada tempatnya. memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ya, nah, baru ada yang ikut. Kalau ada yang bertanya, loh kenapa? Wong dia menyimpang kok malah banyak yang ikut. Ah itulah keanehan-keanehan yang terjadi di akhir zaman. Kalau biasa-biasa jarang yang ikut, tapi kalau yang aneh-aneh itu mesti dapat pengikut. Sedikit ataupun banyak. Mengapa? Karena dapat bantuan dan dukungan dari iblis la'anahullah. Dan semakin jauhnya masyarakat dari bimbingan agama yang benar. Semakin jauhnya mereka dari para ulama. Dan semakin banyaknya tokoh-tokoh apa ini? Penyesat. Sehingga justru yang aneh-aneh itu membuat daya tarik tersendiri. Taklim sejak kecil sampai sekarang gini-gini aja. Muncul pemikiran baru. Ya, Nah, yang sedikit aneh Beda dengan yang ada di tempatnya yang sudah biasa dia, dia ikuti. Dia pun ingin tampil beda, ya, terpengaruh. Hmm. Nah, begitulah memang fitnah itu. Aneh-aneh, tapi justru banyak yang ngikuti. Wadiyadubillah. Itu namanya fitnah yang gelapnya seperti malam gulita, ya. orang itu gak ngerti sebenarnya itu baik atau jelek ya disobot saja, diambil. Setelah jatuh dalam fitnah, dia pun susah untuk apa ini? Kembali. Wal iyadubillah Maka di sini ikhwan fillah azakumullah ada beberapa solusi agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah. Baik fitnah syubuhat maupun fitnah apa ini? Syahwat. Nah, ini penting. Karena kalau tidak benteng yang kita miliki tidak akan kuat. Karena fitnah itu bagaikan petir yang menyabar-nyabar. Sedangkan hati kita lemah. Ya, lemah. Muncul fitnah, masih kuat. Banyak yang mendukung, tambah kita resah. Banyak yang mengikuti, akhirnya kita pun apa ini? Menyerah. Ya. Ikut dalam apa ini? Fitnah. Maka cara yang tepat yang harus kita lakukan di masa-masa banyaknya fitnah sekarang ini adalah apa yang dinasihatkan oleh para ulama al-sunnah wal jamaah. Barakofikum. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tidak terjatuh dalam fitnah yang menyimpang al-hirsu alal ilmi wal firaru minal jahli di masa-masa fitnah semacam ini, kita harus semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan lari sejauh-jauhnya dari kebodohan. Nah, jangan mau dibodohi. Begitu ya bahasa orang sekarang ya. Jangan mau dibodohi. Ya. Nah, kalau enggak mau dibodohi, ya jangan jadi orang bodoh. Kalau tidak mau jadi orang bodoh, ya harus semangat untuk menutup ini. Ilmu agama. Karena rata-rata orang-orang yang menyimpang dari al-haq, itu dasar ilmu agamanya itu adalah pas-pasan. Atau bahasanya itu serabutan. Ya. Belajarnya itu ya ala kadarnya lah. Ya, nah. Sesuka hatinya. Nah. Tapi berubah kemudian menjadi seperti orang yang tahu segalanya. Hmm. Ya kan? Bahasa Arab nggak bisa. Nah. Al-Quran yo nggak hafal. Nah, apa yang ia kuasai? Taklimnya malas. Barakafikum. Tapi setelah ada fitnah, dia kok tampil menjadi orang yang seperti tahu segalanya. Bahkan menganggap dirinya lebih tahu daripada para ulama. Barakafikum. Itulah bahaya kebodohan. Mudah terpengaruh dengan fitnah yang terjadi. Jadi solusi yang pertama kita harus semangat menuntut ilmu agama dan jangan membiarkan diri kita di atas apa ini kebodohan. Nah, kemudian luzumul ulama wal hirsu alal ahdi anhum tetap berhubungan dengan para ulama dan semangat untuk mengambil ilmu dari mereka. Jadi di masa-masa fitnah semacam ini itu hubungan kita dengan para ulama itu harus semakin dekat. Dan kita harus semakin semangat untuk mengambil ilmu dari mereka. Barakofikum. Kalau mampu, punya biaya, punya kesempatan, pergi untuk bermajelis ilmu dengan para ulama. Nah, kalau tidak bisa Barakofikum. Ketika para ulama kita datangkan untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama ini secara ilmiah. Nah, mumpung para ulama datang di tanah air, ya. Maka harus semangat untuk mengambil ilmu dari mereka. Karena tanda-tanda orang ini termakan oleh fitnah. Itu diantaranya ialah sudah mulai meremehkan para ulama. Dan sok menjadi apa ini? Ulama. Sudah mulai males menghadiri majlis-majlis para ulama. Nah, ah gitu-gitu aja ya. Nah. Paling-paling ajang reuni nasional. Hmm. Nah gitu nih. Ya, semangatnya itu gak ada sama sekali untuk mengambil ilmu dari mereka, ya. As gak usah streaming saja cukup. <laughs> ya. Gak perlu datang ke mereka, ya Barakofikum. Nanti tetap rekaman saja. Wah, sudah mulai kayak gitu. Atau yang datang, ah males masuk masjid lah. Nah, tidur saja di bis. <laughs> Yang penting kan datang. Oh, ya. Jika bazar dibuka, serbu. Nah, semangat, pulaan. Barakofikum. Wah, mulai. Tanda-tanda enggak baik ini ya. Nah. Sudah jauh-jauh datang, ulama yang juga jauh-jauh didatangkan, tidak kemudian digunakan untuk mengambil ilmu dari mereka di saat ada kesempatan. Nah, jadi semangat kesananya, semangat menghadiri majelisnya para ulama itu ialah semangat bisnis kulaan. Nah, Nah, nah ini tanda-tanda orang baik. Yang saya melihat sendiri beberapa orang yang melakukan semacam itu. Kemudian tahun berikutnya sudah terdengar fulan sudah tidak hadir lagi di majelis taklim. Kemana? Ya, sudah enggak mau. Nah, Pak. Kenapa? inna Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi musibah yang terjadi di kalangan kaum muslimin ialah ketika mereka memutuskan hubungan dengan para ulama dan sudah tidak punya semangat untuk duduk menghadiri majelis ilmu mereka. Nah, kemudian berikutnya luzumul kibar Barakofikum. Termasuk cara agar selamat dari fitnah yang menyebar ialah kita mengikuti bimbingan dan arahan ulama kibar. Kibar itu artinya apa? Besar. Nah, Besar apanya? Apakah besar tubuhnya? Gemuk begitu? Barakofikum. La. Besar di sini itu adalah besar ilmunya dan besar umurnya. Besarnya ilmu itu berarti ilmunya luas. Diakui keilmuannya Besar umurnya. Maksudnya tua. Ya. Karena orang tua itu sudah nggak mikir kecuali persiapan untuk mati. Dan orang yang sudah persiapan untuk mati itu biasanya yang diinginkan hanyalah kebaikan. Gak ada ambisi untuk merebut kekuasaan, merebut jamaah, merebut tempat-tempat dakwah. Enggak. Sudah tua, sudah mau mati. Jadi yang dinasihatkan tulus dari lubuk hatinya yang paling dalam. Itu namanya kibar. Tua orangnya dan juga besar dan luas ilmunya. Rasulullah SAW sendiri menasihatkan kepada kita untuk selalu mengikuti bimbingan dan mengikuti kibar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Ini sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari. dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al barakatu ma'aka birikum." Barokah itu bersama dengan kibar-kibar kalian. Nah, Taib. Para ulama salaf kita memberi contoh konkret bagaimana kita lebih mendahulukan kibar daripada sihor. Apa sihor? Kecil. Kecil apanya? Ilmunya. Kecil apa lagi? Umurnya. Ilmunya masih belum seluas kibar. Umurnya juga masih muda. Harus tahu diri. Kalau masih ada kibar, itu harus tahu diri. Persilakan yang kibar. Nah, untuk berbicara. Nah, ini masih sigor. Nafsunya masih besar. Ya, ambisinya masih besar. Nah, barakofikum pernah suatu ketika di sebuah majelis ada Abdullah Ibnul Mubarak. Ya, Ibnul Mubarak ulama. Ya. Enam Ulama salaf kita ya. Mujahid pejuang Islam ya. Yang menyusun kitabul jihad ya Terus di situ juga ada Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Ini termasuk pakar fikih di zamannya. Pakar hadis. Ya. Nah. Yang lebih tua daripada Ibnul Mubarak. Sama-sama ulamanya. Ibnu Mubarak lebih muda Sofyan ibnu Uyainah lebih tua. Nah. Ternyata ada seorang yang datang kemudian mengajukan pertanyaan yang pertanyaannya ini ditujukan kepada ibnu Mubarak. Hmm. Ya mungkin orang ini kenalnya Ibnu Mubarak. Hmm. Ya. Orangnya populer, sering ngisi sana, ngisi sini ya. Nah, karena terkenal kenalnya sama Ibnu Mubarak. Ya. Maka Ibnu Mubarak ditanya tentang suatu masalah agama dalam keadaan ada Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, apa yang diucapkan oleh Ibnu Mubarak? Nuhina an natakallama inda akabirina Mau maaf ya. Kami dilarang berbicara selama masih ada kibar di sisi kami. Hmm, nah. Masya Allah. Tanya sama Sufyan Ibnu Uyain. Hmm. Begitu para ulama salaf kita dalam sikapi permasalahan-permasalahan. Coba bandingkan dengan keadaan sekarang, kofikum Di saat kibar masih ada yang sihor-sihor itu pada angkat bicara sana kemari tanpa menghormati keberadaan kibar. Apa yang terjadi? Fitnah. Bagaimana dengan umat? Nah, mereka nggak paham prinsip ini. Mereka mengatakan ini ulama fulan berkata demikian kok gitu. Nah. Dia juga senior itu ya. Nah. Kamu jangan cuma ikut sama Syekh itu saja. Lagian dia sudah tua. Hmm. Lagian dia sudah tua. Hmm. Beda perkataan salaf dengan orang-orang yang memang tidak paham tentang masalah ini. Ya. Kalian itu cuma rujuknya kepada atau ya merujuk kepada Syekh Fulan saja, ya. Nah. Masih banyak ulama yang lain, ya. Lagian Syekh Fulan sudah tua. Hmm. Ya kan? Lagian Syekh Fulan apa ini? Sudah tua. Beda dengan perkataan Ibnu Mubarak. Nuhina an natakallama inda akabirina. Kita generasi salaf dilarang berbicara ketika masih ada kibar di sisi kamu. Hmm. Kenapa? Mereka ngerti dan paham arahan dari Nabi SAW. Al-Barakah ma'a akabirikum. Ya bahasa kasarannya saya sampaikan tadi itu ya. Kalau orang itu sudah tua, ngomongnya itu gak macam-macam, gak ambisius, gak ngotot, gak mudah emosi, gak punya keinginan apa-apa, mau mati aja. Nah. Kalau yang masih muda lain ngomongnya, masih ada kepentingan-kepentingan yang lain ya. Nah, nah seperti itu. Walaupun nggak semua, eh, tapi rata-rata. Paham ya? Nah, kita biasakan untuk menghormati para ulama kibar dan mendahulukan mereka dalam menyikapi fitnah dan kita mengikuti bimbingan mereka. Nahnu ma'al kibar. Kibar maksudnya ialah tua orangnya dan apa ini? Matang ilmunya. Nah, sudah tua kan mateng Nah. Ya. Tapi kalau besar tubuhnya, nah tapi Tapi gak punya ilmu. Nah. Tua juga umurnya. Ya laki, ini bukan kibar yang kita maksud. Kalau ini memang apa ini? kibar sin Ya, nah. Tua umurnya ya. Nah. Itu pun ikhwan fillah itu pun di tengah-tengah masyarakat yang masih persifitahnya dihormati. Oh, bahasa Jawanya itu, kalau Jawa sana. Ya, tua-tuaan ya, nah. Untuk sesepuh-sesepuhan ya, nah. Acara walimah begitu ya. Nah. Walaupun dia itu enggak berilmu, tapi dia itu yang paling tua. Nah, duduknya di depan. Wah, Pak. Wah. Untuk apa ini? Tua-tuaan, ya. Sesepuh, ya. Masih dihargai, dihormati. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berilmu, yang paham dengan keutamaan ilmu, yang paham dengan sunnah Rasul SAW? Tentu lebih menghargai apa ini? Kibar-kibar mereka. Sehingga kita nggak usah repot-repot ya. Nah, mereka itu lebih tua ilmunya, lebih tua usianya, lebih pengalaman dalam menghadapi fitnah dari masa ke masa. Nah, kita ikut bimbingan mereka. Tidak takrit, tapi kita mengikuti arahan mereka karena mereka itu kibar ya dan membawa barokah. Al barokah ma'a akabirikum. Baik. Baik. dulu. Taibar Kofikum. Kita lanjutkan. Jadi termasuk cara agar selamat dari fitnah yang merajalela dan menyebar ini. Ialah kita senantiasa mengikuti bimbingan para ulama kibar yang masih hidup di zaman kita. Barakofikum. Dengan apa yang telah saya sampaikan tadi. Termasuk hal ini terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum majmain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka berita itu membuat goncang Umar bin Khattab radhiyallahu taala Bahkan sampai Umar mengucapkan perkataan yang sangat keras kepada siapapun yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Maka Umar siap untuk memenggal lehernya. Nah, Umar tidak bisa menerima kenyataan saat itu bahwasanya Nabi SAW Alaihi ini telah meninggal dunia. Umar berusaha untuk mengancam siapa saja yang berani menyampaikan berita itu. Maka terjadilah apa ini? Kekacauan dan keributan. Karena Umar sikapnya semacam itu. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan yang lebih tua daripada Umar. Abu Bakar pun kemudian datang dalam keadaan Umar sedang berbicara di depan para sahabat yang lain dengan apa ini suara yang tinggi meledak-ledak ya nah meyakinkan kepada para sahabat yang lain bahwasanya Rasulullah itu belum mati dan tidak mati ya nah secara perasaan para sahabat yang lain saat itu sama dengan Umar. Gak percaya. Rasulullah sudah main, meninggal dunia. Karena Umar sudah ngomong kayak gitu di depan para sahabat yang lain, maka Abu Bakar pun berkata kepada Umar, "Ijlis." Wahai Umar, duduk. itu ya. Fa'aba. Umar gak mau. Fatashahhad Abu Bakr radhiyallahu taala Maka Abu Bakar pun membaca dua kalimat syahadat ya. Dan supaya Umar duduk. Nah. ijis Ketika Abu Bakar menyampaikan sesuatu, maka orang-orang yang asalnya tertuju pada ucapan Umar. Mereka pun meninggalkan Umar Ibn Khattab. Dan mulai mendengar ucapan siapa ini? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan yang lebih tua daripada Umar. Maka Abu Bakar pun berkhutbah, "Amma ba'du. Faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mata." Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad maka ketahuilah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Allah itu Maha hidup dan tidak pernah mati. Nah, Maka manusia pun apa ini? Tenang dan mengikuti arahan Abu Bakar. Umar pun mulai apa ini? Tenang. Yang kita ambil dari kisah ini bahwa si para sahabat meninggalkan ucapan Umar dan mereka condong kepada siapa ini? Ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang lebih tua, lebih kibar daripada siapa ini? Umar. Walaupun Umar kita tidak meragukan keilmuannya. Ya. Naam. Barakallahu Tapi al-barakah ma'ah akabiriku. Seperti itu, ya. Nah. Ini pegang erat-erat, ya. Nah, kalau ada apa namanya berita-berita wah macam-macam ya tiap tahun mesti ada ya mulai yang kecil yang sedang-sedang sampai yang besar itu ada saja berita itu ya nah kalian cukup untuk mencari tahu ya bagaimana arahan dan nasihat para ulama kibar yang masih hidup saat ini nah, ya tinggal di, dicari beritanya oh para ulama kibar yang masih hidup masa kini mengarahkan, menasihatkan begini begini begini. Nah, nahnu ma'al kibar. Hmm. Cukup enak. Gak usah kemudian ikut-ikutan mikir. Mikir gimana ini kok bisa begini? Dipikir-pikir. Ya, ikut-ikutan istikharah, milih yang mana ya? Ini apa ini? Oh, ya. Itu bukan bagian kita. Ya. Karena kita ini bukan kibarul ulama, juga bukan sirul ulama. Tapi kita ini adalah awamun nas, orang-orang awam. Dalam hal fitnah. Sehingga kalau kita ikut-ikut campur, mikir-mikir fitnah, justru kita apa ini? Rawan jatuh dalam fitnah. Nah, memang dia melakukan sesuatu yang tidak pada ah- tempatnya dan bukan ahlinya. Taib. Kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya. Al-hadar minat talawun fil fitnah biluzumis sunnah. Nah, kita harus hati-hati dari pemikiran talawun, warna-warni dalam agama, ya, macam-macam dicampur jadi satu, ya. Nah, ini diterima, sana diterima, ini terima. Eh, nah, hati-hati. Saat fitnah terjadi, orang-orang yang berusaha untuk nerima ini, nerima itu, nerima sana, nampung sini, nampung situ, itu tanda-tanda terfitnah. Dah, pegang saja sunnah. Nah, sunnah itu cuma satu. Para ulama salaf telah berkata, "Man tarakas sunnah aktar tanakul." Orang yang meninggalkan sunnah itu sering pindah-pindah prinsip di sini senang, sana senang, ya, nah, nampung sana, nampung sini, gabung sana, gabung sini, naam, toleran sana, toleran sini, barakofikum. Nah, ini harus kita hindari. Kemudian termasuk yang harus kita lakukan ketika fitnah menyebar ialah al-fitan tujtanab la tujtalab fitnah itu harus berusaha dijauhi tidak malah ditelan mentah-mentah enak-enak tenang belajar ya rutin sebagaimana biasa nah barakofikum oh, datang berita Sor. Hmm. Ya. Sikap kita ialah jauhi itu. sudah usah diurus. Nah. Wah, no, wah macam-macam ya. Wah, aneh-aneh aja ini. Nah, jauhi. Jangan malah ditelan mentah-mentah. Itu. Saya contohkan saja secara kasaran. Saya tidak menggunakan nama-nama tertentu atau kasus tertentu tidak ya itu enak belajar di pondok belajar ya nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa kita juga nggak punya pemikiran macam-macam mis tenang itu udah berita ternyata ternyata ya Syekh Fulan mulai meragukan Fulan hmm, nah Syekh Fulan mulai meragukan Fulan. Nah, si Fulan ini termasuk salah satu dai Barafikum. Syekh Fulan meragukan Fulan. Hmm, ya. Tapi, Nah, kita nggak tahu apa-apa enak-enak belajar, ya di pondok, yang ngajar, yang nggak ada masalah apa-apa, ya nah. Maka fitnah semacam itu itu dijauhi, dihindari, lari kita. Jangan sampai dekat-dekat ke tempat kita, ya nah. Jangan malah ditelan mentah-mentah, ya. Dapat berita, oh iya, iya, langsung. Fulan yang nggak ada apa-apa dicurigai macam-macam terjadilah fitnah. Ya. Kita enggak pakai tabayun, ya enggak pakai munasoha, saling nasihati. Nah, kok langsungan saja? Kok begitu cepat? Barakofikum. Nah, ada apa ini? Nah, kalau kita telan mentah-mentah, tanpa tabayun, tanpa tasabut, kita akan terfitnah. Tapi kalau kita jauhi fitnah itu, Kemudian kita menunggu bagaimana bimbingan para ulama kibar tentang masalah ini. Udah tenang. Karena al-fitan tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhi, tidak malah ditelan mentah-mentah. Paham? Ditelan mentah-mentah itu. Diambil mentah-mentah tanpa ditasabuti, tanpa di apa ini? Tabayuni, ya, tanpa di apa ini? Cek kebenarannya. Barakofikum. Kemudian yang harus kita lakukan ialah hifdul lisan fil fitan. Kalau fitnah itu sudah merajarela, sudah menyebar, maka kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Jangan ikut-ikutan komentar. Enggak tahu apa-apa komentar. Ya. Nah, jangan banyak omong. Ya. Apalagi sampai di upload ke via internet. Hmm. Ya. Nah, atau dikirim melalui apa? WA. Hmm. Oh, ada berita baru, fitnah datang sebarkan, hmm, sebarkan terus begitu. Ya memang lisannya enggak ngomong tapi tangannya dan tulisannya juga berbicara ya. Nah, sama saja. Nah, ini malah bikin fitnah menjadi apa ini? Rumit, ruwet ya. Nah, membingungkan. Nah, Apakah kita nggak boleh berbicara tentang fitnah itu? Boleh. Asalkan kita memang tahu ilmunya. Dan kita paham duduk permasalahannya. Ngerti bagaimana bimbingan para ulama tentang masalah itu. Tapi kalau nggak tahu apa-apa, ya diam saja. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Para siapa yang beriman kepada Allah dan dari akhir, maka hendaklah diperkata yang baik. Kalau nggak bisa yang baik, diam. Diam. Saat itu adalah emas. Mutafakun alaih. Kemudian yang perlu kita lakukan ketika terjadi fitnah ialah adamul ajalah. Tidak tergesa-gesa. Nah, ya. Jadi jangan terburu-buru dalam menyikapi apa ini? Fitnah itu. Al-ajalatu minasyaitan. Riwayat Tirmidzi. Terkesa-kesa itu termasuk dari syaitan. Nah. Kalau memang kita ingin jelas duduk permasalahannya, maka kita tabayun, tadabut dan cari tahu bagaimana bimbingan para ulama kibar dalam masalah ini. Setelah jelas, paham, mantap, baru kita bersikap. Tapi kalau belum-belum, sudah langsung menyikapi tanpa ilmu, maka ini dari setan. Karena seringkali ketergesaan itu membawa malapetaka karena sering salah. Kemudian fitnah azakumullah yang perlu kita perhatikan dalam fitnah adamu ittiba'il awatif tidak mengikuti perasaan dalam menyikapi apa ini fitnah Ya. Nah, waduh, kasihan si fulan ya ditakdir misalkan. Padahal dia itu dulu berjasa sekali sama saya. Dulu dia bantu saya begini. Kasihan sekali. Saya tidak terima kalau ada orang yang mentahdir dia. Ya, nah. Saya lebih tahu tentang dia daripada mereka. Oh, akhirnya Pasokannya main, ya. Nah, sudah. Nah, ini. Ini terjadi khususnya para label ilmi, ya. Ketika syekhnya atau ustadznya melakukan penyimpangan kemudian ditakdir oleh para ulama kibar, nggak terima. nggak terima itu karena awatifnya, perasaannya tadi itu nggak terima. Bukan karena bantahan dari para ulama kibar itu doif, lemah bukan, ya. Karena yang ditegur, yang kita ditabir itu ialah syahnya atau ustadznya yang selama ini bersama, berjuang bersama. Nah, nah kok begitu saja dikatakan menyimpang, nggak terima dengan perasaan. Ya hanya saking dalam perasaannya sampai mengatakan ya apapun keadaannya saya bersama dengan ustadku atau syekhku ya walaupun dia sholat pakai satu kaki aku ikut hmm, lupa dengan dalil-dalilnya itu kenapa didominasi oleh apa ini perasaannya dalam masalah fitnah jangan main perasaan nah tapi lihat kenyataannya gimana begitu ya Dalilnya kuat apa tidak? Buktinya kuat apa tidak? Kenyataannya kuat apa tidak? Nah, dan kalau ternyata kuat, maka kita rasa apa ini? Lapang dada. Ya, kita dilarang untuk taklid buta. Tidak ada yang boleh ditaati secara mutlak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Nah, memang berat tapi harus lapang dada. Kalau memang masih ada perasaan kasihan atau perasaan sayang, ya, nah, tunjukkan rasa kasihan dan sayang itu dengan ikut serta memberi masukan dan nasihat supaya kembali kepada al-haq. Nah, jangan malah dibela-bela yang malah membuat orang itu semakin apa ini? Tidak tahu diri. Nah, kenapa? Merasa banyak pengikut dan pembelanya. Semakin banyak pembelanya, dah, dah gak peduli dengan tahdiran para ulama kibar sekalipun. Gak peduli. Kenapa? Dia sudah jadi kibar. Nah, Oh ternyata yang dukung saya semakin banyak tiap hari, semakin bertambah pendukungnya. Eh, eh, nah, kuat. Maka harus apa ini? Melakukan perlawanan balik. Naam. Mereka berhasil menjatuhkanku. Ya, maka aku pun harus berhasil menjatuhkan mereka. Sudah punya apa ini? Pendukung, pembela lain ya. Kalau nggak punya pendukung ya, nggak punya jamaah, dia ya, nelongso. <laughs> Tuh, gitu ya. Semuanya membaikot dia. Karena menyimpang, nggak ada yang mau sama dia. Bahkan keluarganya juga mau sama dia. Nah, mungkin dia nggak akan berani macam-macam, ya. Dia akan bersembunyi atau lain ke luar negeri. Nah, ya. Tapi kalau awatif perasaan dipakai, jadilah banyak yang mendukungnya. Nah, membelanya, enggak apa-apa. Walaupun kamu ditinggalkan sama mereka-mereka, kami di belakang. Oh. Akhirnya lupa dengan penyimpangannya. Nah, ada yang membela dan mendukung. Ini nggak boleh. Kemudian termasuk yang harus kita terapkan ketika fitnah terjadi ialah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibnu Sabit radhiyallahu taalaan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ta'awwadhu billah minal fitan Berlindunglah kalian kepada Allah dari segala bentuk fitnah ma dhahara minha wa ma baton Baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tidak nampak Qalu maka para sahabat pun pada membaca doa. Na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah ini yang harus kita baca di masa-masa fitnah semacam ini di masa fitnah merajalela dan menyebar, kita tidak tahu bagaimana nasib kita di akhir hidup kita nanti. Maka kita harus menyerahkan semua urusan kepada Allah dan berdoa serta minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terfitnah di akhir hidup kita. Dengan membaca doa apa? Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma baton. Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma baton. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang terjadi, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Amin. Ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.